بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala Walillahil masyriqu wal maghrib Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah Innallaha wasi'un Allah Subhanahu wa taala berfirman Walillahil masyriqu wal maghrib dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa'aina matuwallu maka kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, fasama wajhullah maka di sana ada wajah Allah. Inna Allah wasi'un alim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas lagi maha mengetahui ayat ini turun menjelaskan tentang sholat sunnah ya, ketika safar ya, di atas naam kendaraan boleh bagi seorang yang sedang musafir yang sedang sholat sunnah ya, untuk menghadap ke arah mana saja. Baik ke timur, ke barat atau yang semisalnya. Dan disunahkan bagi dia untuk menghadap ke kiblat di awal sholat. Itu ketika bertakbir di awal sholat dia menghadap kiblat dan setelah itu naam terserah dia menghadap ke arah manapun. Boleh bagi orang yang musafir yang sholat di atas kendaraan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ya, tentang inilah surat ini diturunkan. Ya. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbil min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi." Kata Abdullah bin Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat Dan ketika itu beliau Mokbilun min Mekkah ilal Madinah Dalam perjalanan dari Mekkah ke Madinah Berarti tentunya membelakangi kiblat Ala rohilatihi Di atas kendaraannya Di atas hewan tunggangannya Haiskana wajihuhu wa fihi nuzilat Fa'aynama tuwallu fasama wajihullah Nah Dan beliau tentunya menghadap ke arah Madinah. Ya. Dan wafihi dalam atau tentang inilah ya, menghadap ke arah manapun. Ketika sholat di atas kendaraan bagi musafir. Ya. Tentang hal inilah ayat ini diturunkan. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sana wajah Allah. Nah. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Ai maknanya walillahil masyriq wal maghrib Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat Khassahuma bidzikri Allah menyebutkan keduanya secara khusus ya, Timur dan barat Allah tidak menyebutkan arah yang lain Allah mengkhususkan dua arah ini timur dan barat li'annahuma mahallul ayatil azimah karena keduanya adalah tempat eh, ayat atau tanda-tanda kekuasaan eh, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Fahuma matali'ul anwar wa magharibuha. Keduanya itu tempat terbitnya cahaya ya, dan terbenamnya. Nah, itu tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya. Faidahkan nama likan laha maka babila Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dua arah ini timur dan barat Karena malikan likulil jihad Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki seluruh arah Baik timur atau barat atau arah-arah yang lain Itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ainama tuwallu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ainama tuwallu Kemanapun kalian menghadap Wujuhakum minal jihad Yaitu menghadapkan wajah-wajah kalian Ke arah manapun Timur, barat atau yang lainnya Iza kana tawallikum iyahu bi amrin Apabila menghadapnya kalian ke arah tersebut adalah karena perintah Allah Imma an ya'murakum bistiqbalil Ka'bah ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali Baitil Maqdis Contohnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah setelah kalian diperintahkan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Ya. Wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatrah dimanapun kalian berada maka arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Au umaru nabi salati fis safar ala rahilati wa nahwiha. Atau contoh yang kedua, kalian diperintahkan untuk salat. Salat ketika safar ya, di atas kendaraan. Wa nahwiha dan yang semisalnya. Fa inal kiblata haitsuma tawajjahal abdu. Maka kiblat itu haitsuma tawajjahal abdu. Arah kiblat adalah di mana seorang hamba menghadap. Kemanapun seorang hamba menghadap. Orang yang sholat di atas kendaraan, sholat sunnah ya. Ketika safar maka arah kiblat haitsuma tawajjahal abdu kemanapun seorang hamba menghadap fasama wajhullah maka di sana wajah Allah. Boleh dan sah seorang menghadap ke arah manapun ketika sholat di atas kendaraan, ketika safar. Itu sholat sunnah. Aw tashtabihul kiblah. Atau contohnya orang yang tersamarkan arah kiblat. Tersamar arah kiblat nggak tahu kemana. Fayataharras rasulat ilaiha. Dan dia sudah berhati-hati ya untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Ya. Dengan mungkin dia melihat Eh, tanda-tanda arah ya. Nah, melihat matahari atau melihat eh, bintang atau yang semisalnya ya. yang bisa dijadikan sebagai nah pedoman untuk mencari arah kiblat. Tersamarkan baginya kiblat, kemudian dia berusaha dan berhati-hati untuk eh, mencari arah kiblat itu kemana. Kemudian ternyata sumat Yatabayana lahul khata, kemudian salah arah kiblatnya ternyata. Setelah dia berusaha berijtihad. Ya. Nah, maka Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Nah, sah solatnya. Ya. Walaupun ketika itu dia solat tidak menghadap ke arah kiblat. Karena dia telah beristihad, telah berupaya untuk mencari arah kiblat tetapi nah ternyata setelah dicek salah arahnya. Ya. Sah solatnya Fa'aina matuwallu fasamu wajhullah. Kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Au yakunu ma'dzuran bisalbin au maradin. Ya. Wa atau orang yang ma'dzur. Orang yang terkena uzur, ya. punya uzur. bisolbin ya. orang yang naam punya uzur ya. uzur misalkan uh, walam di sini bisolbin mungkin disalib maknanya ya. ya. diikat ke arah selain kiblat ya. gimana sholatnya ya. Aumarodin atau dia sakit sakit nggak bisa e, naam menghadapkan badannya ke arah kiblat. Wanahwi widalik dan yang semisal itu maka yang tabik hadhil ayat mencocoki ayat ini nama aynama tuwallu fasa wajhullah kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah Fahadil umur perkara-perkara ini iman an yakunal abdu fiha ma'muzuran au ma'muron. Ya. Perkara-perkara ini ya, Ima seorang hamba itu ma'zur ya, Karena sakit ya, Atau yang lainnya Au ma'muron atau Naam sesuai dengan perintah Itu tadi Diperintahkan Eh, setelah diperintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian diperintahkan ke arah Ka'bah. Nah, atau menghadap ke kiblat yaitu ke Ka'bah. Ima dia ma'dzur atau dia makmur. Ya. Maka fasamma wajhullah fa aina matwallu fasamma wajhullah kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah. Nah. Wabikulli hal bagaimanapun kondisinya famastaqbala jihatan minal jihad kharijatan an milki rabbih Tidaklah dia menghadap ke arah dari satu arah ya, tidaklah dia menghadap ke suatu arah ya, dari arah-arah yang ada. Nah, melainkan tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua arah tersebut adalah milkun lillah, milik Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ainama tuwallu fasamma wajihullah Kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah Inna Allah wasi'un alim Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas lagi maha mengetahui Fihi dalam ayat ini isbatul wajhi lillahi ta'ala Ada penetapan sifat wajah bagi Allah Wasanya Allah memiliki wajah Memiliki wajah Alal wajhi la'iki bihi ta'ala sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala ya. sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah ya. yang jelas tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk ya. dan menetapkan wajah bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk tidak karena Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga tidak serupa, tidak sama antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana tidak sama zat Allah dengan zat makhluknya. Maka sifat wajah kita tetapkan bagi Allah Allah memiliki wajah karena disebutkan dalam Al-Quran Naam Kita tetapkan sifat wajah bagi Allah Sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah Dan hanya Allah yang mengetahui Naam Tentang bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna lillahi wajihan la tashtabihul wujuh Au la tushbihuhul wujuh dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang tidak diserupai dengan wajah-wajah yang lain dari wajah-wajah makhluknya. Wa ta'ala wasi'ul fadli was sifati 'azimuha. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunianya dan sifat-sifatnya. Ya. Dan agung Karunianya dan sifat-sifatnya Alimun bisarairikum wa niyatikum Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Apa yang ada dalam hati-hati kalian Wa niyatikum dan Allah maha mengetahui niat-niat kalian Famin si'atihi wa ilmihi Dan termasuk daripada keluasan Allah dan ilmu Allah ya, adalah wassa'alakumul amr. Allah meluaskan urusan bagi kalian. Allah mudahkan, Allah luaskan urusan bagi kalian. Ya, sehingga ketika seseorang berada di atas kendaraannya ingin sholat sunnah ya maka boleh menghadap ke arah manapun ini kemudahan. Ya. nama tuwalu fasa wajihullah. Demikian pula orang yang naam kehilangan jejak, nggak tahu arah kiblat, ya. Di tengah padang pasir atau di tengah hutan, nggak ya. ada kompas, nggak ada alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah kiblat, nggak ada matahari, nggak ada bintang dan lain sebagainya, bingung, sholat menghadap kemana? dan khawatir waktu sholat akan habis. Maka fa'ainama tuwallu fasamu wajihullah. Nah, setelah dia berusaha beristihad, ya, maka dia sholat sesuai dengan istihadnya, mungkin ke sana. Ya. Perkiraan besarnya ke arah sana. Maka fa'ainama tuwallu fasamu wajihullah. Kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Artinya sholatnya sah. Ya. Ini diantara keluasan Allah dan ilmu Allah. Ya, Allah meluaskan urusan bagi kalian. Wa qabila minkumul ma'mur dan Allah menerima na'am amalan-amalan yang diperintahkan kepada kalian. Ya. Allah menerima. Nah, perbuatan kalian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wa syukru Maka hanya bagi Allah Puji dan syukur ya. Taib <clears throat> Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang Naam ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah. Nah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan naam tentang e, sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Nah. <clears throat> Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya menghadap ke arah kiblat ketika sholat baik sholat wajib atau sholat sunnah ya itu adalah syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat Kecuali dalam dua keadaan Keadaan pertama adalah solat sunnah di atas kendaraan ketika safar ya. Maka boleh menghadap ke selain kiblat ya. Sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar Kondisi yang kedua adalah syiddatul khauf. Ketika kondisi genting, ya, baik genting karena perang, ya, lagi perang atau genting karena sebab yang lain. Ya, yang naam di situ menimbulkan rasa takut, ya, tidak aman. Ya, kalau dia fokus ke kiblat, tidak aman akan ada musuh dari belakang. Ya. Maka naam yang tabik hadhil ayah Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah dimanapun kalian berada atau menghadapkan wajah kalian maka di sana wajah Allah. Boleh menghadap ke arah manapun. Nah. Taib, seperti kondisi orang yang sedang e, eh, salat khauf ya. Kemudian bagaimana kalau tidak safar? Ya, salat di atas kendaraan. Nah, tetapi bukan musafir, mukim. Ya. Dia keliling kotanya misalkan. Keliling di dalam kota di atas kendaraannya. Mau salat sunnah, bolehkah? Salat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan mukim bukan musafir. Nah, amal jawab la yajuz tidak boleh, ya. Tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan ketika mukim Kemudian bolehkah sholat wajib di atas kendaraan? Adapun sholat wajib di atas kendaraan maka la juz tidak boleh. Ya. Wajib bagi dia untuk turun dari kendaraan, nah, dan kemudian menghadap ke arah kiblat dalam sholat wajib. Illa uzrin kecuali kalau ada uzur Iya. Kecuali kalau ada uzur Kemudian bagaimana orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Nah, sudah berlalu tadi, ya, selain dua kondisi tadi atau dua keadaan, ya, sholat di atas kendaraan ketika musafir dan Kondisi yang kedua ketika genting ya, Syiddatul khauf ya. Maka tidak boleh sholat Naam Menghadap ke selain kiblat Kemudian bagaimana kalau Seseorang dia sholat Tidak menghadap ke arah kiblat ya. dan dia taunya ya, setelah selesai sholat. Taib. Dia tahu kalau dia tidak sholat, eh, tidak sholat menghadap ke arah kiblat, ya. Setelah selesai sholat. Dikatakan oleh para ulama di antaranya Ibn Abdul Bar dan yang lainnya bahwasanya orang yang sholat tidak ke arah kiblat ya, tanpa ijtihad ya, tanpa ijtihad itu tanpa dia berusaha terlebih dahulu eh, mencari arah kiblat kemana ya. nah, tanpa melakukan ijtihad ya, maka sholatnya tidak sah wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah wajib untuk mengulangi sholatnya. Kalau dia eh, tidak disertai dengan istihad ya, ketika sholatnya. Tidak berusaha dulu untuk mencari tanda-tanda arah kiblat ya. Nah, langsung aja. Nah, maka kalau ternyata nanti jelas dia tahu bahwasanya ternyata sholatnya tidak ke arah kiblat ya, maka tidak sah sholatnya dan wajib untuk mengulanginya. Terus bagaimana kalau dia disertai dengan istihad? Dia istihad dulu, berusaha untuk mencari arah kiblat dulu. Ya. Nah, atau naam istihad bermakna mengira-ngira mengira-ngira arah ya. maka dalam hal ini ada rincian maka dalam hal ini ada ada rincian kalau ketika mukim kalau kondisinya mukim maka tidak boleh istihad ya. tidak boleh istihad sekedar ngira-ngira kemana arah kiblat kalau dia mukim. Nah. Karena kalau dia mukim, ya, dia harus nah, berupaya semaksimal mungkin mencari arah kiblat dengan bertanya misalkan, tanya kepada tetangganya, atau dia mencari uh, masjid. Ya masjid arahnya kemana nah. atau yang semisalnya nah. ini menunjukkan bahwasanya mukim bukan tempatnya untuk berijtihad ketika seorang mukim ya naam bukan tempatnya untuk berijtihad e, menentukan arah kiblat nah. bukan tempatnya untuk mengira-ngira ya. arah kiblat melainkan ketika dia mukim wajib untuk bertanya ya, kepada yang tahu atau dia melihat arah masjid kemana nah dan seterusnya <clears throat> nah ini ketika mukim adapun ketika dia safar ya, ketika dia safar ya, kemudian dia tidak tahu arah kiblat dalam keadaan tidak ada tanda-tanda yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah kiblat ya. seperti matahari atau naam bintang atau yang semisalnya ya. berada di tengah perjalanan tidak tahu arah kiblat kemana maka dia beristihad. Dia mengira-ngira ya. Sesuai dengan prasangka besarnya, ya, kemana arah kiblat, ya. Maka dia menghadap ke arah kemana dia menyangka itu adalah arah kiblat. Nah. Ketika dikhawatirkan waktu sholat akan habis maka dia beristihad ya sesuai dengan prasangka besarnya ya naam tentang arah kiblat dan orang yang sholatnya seperti ini naam sholatuhu sohihah sholatnya sah walaupun nanti ya setelah cek and recheck eh, naam setelah beberapa jam atau beberapa waktu ya. Ternyata setelah dicek tadi arahnya salah. Nah, tadi arahnya salah. Nah, maka <clears throat> Sholatnya tetap sah dan tidak wajib untuk mengulanginya. Nah, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. karena dia sudah berusaha untuk beristihad menentukan arah kiblat. Beda dengan orang yang tadi tidak beristihad. Maka ketika jelas salah arah kiblatnya, wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah. Nah. Taib ini sekedar tambahan faidah tentang naam ayat ini walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu thumma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat maka kemanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Nah ayat yang selanjutnya agak panjang ya wah. Hmm. Ya insya Allah naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.